Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poros Medan. Poros. Perahu papan di atas awan. Di atas awan di rumah Didi. Hadirin yang tampan nan rupawan. Izinkan Karin stand up komedi. Jumpa dan jumpa lagi dengan Karin. Si mata minimalis, hidung ekonomis. Jadi Karni di sekolah sering terlambat, sehingga Karin sering dijuluki Ratu Telat. Supaya nggak dijuluki Ratu Telat sama teman-teman, Karin ini kalau dianterin papa ke sekolah kan sering ngubur-ngubur papa gitu. Misalnya Karin ngubur kan, Pak cepet Pak, cepet Pak, nanti kan terlambat sekolah Pak, cepet lah Pak, gaspol Pak, gaspol. Terus Papa bilang, hai ya Karin, gimana mau gaspol? Kita kan naik sepeda, bukan sepeda motor. Dan pernah suatu hari Karin datang ke sekolah. Masuk gerbang, sepi. Di lapangan, sepi. Di kelas pun sepi. Terus tiba-tiba Nah, pasti mikirnya salah hari kan? Pasti mikirnya mimpi. Salah. Yang benar. Yang benar. Terus tiba-tiba dengar suara ajan. Masih subuh. Kecepatan balik lagi. Um, dan Karnini di kantin sekolah itu, teman-teman Karnini sering kali rebutan saus. Saus itu kayak udah makanan pokok di sekolah gitu. Semua dikasih saus. Bakso dikasih saus. Sosis dikasih saus Teh manis. Jangan dikasih saus, soalnya nggak enak. Kalau kecap oke. Okay. Mungkin teman-teman Karin ini sebenarnya nggak mau makan baksonya. Cuma seru aja rebutan saus di sekolah gitu ya kan. Misalnya orang rebutan terus kan samperin. Eh kau ikut rebutan saus, emangnya kau beli apa? Enggak, aku cuma mau berpartisipasi aja. Partisipasi? Ini nih, kalau banyak yang minat ini bisa jadi ekskul ini. telat pasti kalau telat itu ada hukumannya gitu ya kan hukumannya itu loh gak efektif gitu kelas 2 suruh squat jam kelas 3 suruh push up kelas 4 mau apa debus tamat sekolah mau jadi nih. harusnya hukumannya itu yang keren gitu yang anti mainstream misalnya kan cerita bapak kurangi followers kamu 300 baru Tirta bilang, aduh pak ampun pak, kan follower saya cuma 300, kalau dikurangi gimana pak? Karin, bapak kurangi followers kamu 300. Ya elah pak, cuma 300, kan followers Karin 17 ribu. Terus bapak itu bilang, kalau gitu hukuman kamu yang duduknya paling rapi boleh pulang di luar, Iya kan? Iya kan? Kenapa sih orang pada berebut pulang di luar? Padahal selisihnya cuma beberapa menit. Paling cuma satu dua menit. Emang ada orang yang gak boleh pulang sampai nginep di sekolah cuma gara-gara duduknya gak rapi? Karena enggak kan? Karena nggak setuju sistem kayak gini. Karena ini akan membuat anak yang pulang di luar jadi sombong gitu. Misalnya kan, Bejo, kau pulang duluan. Yes. Weh. Siti, kau pulang duluan. Yes. Nyebalin kan? Tapi Karin itu nggak pernah sombong kayak gitu. Karena memang Karin nggak pernah pulang duluan. Saya Karin Putri Lestari Wacanti Raja Menabung.